Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'id <clears throat> Kaum muslimin dan muslimah beserta kajian Ahad pagi Masjid Al Asr Pakung Raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih salat dari kitab Fatawa Arkanil Islam karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al Utsaimin rahimallahu taala. Namun sebelum kita lanjutkan ada ya, catatan tambahan yang ingin kita sampaikan berkenaan dengan pertanyaan 253 tentang duduk istirahat berkenaan dengan hadis Ini disebutkan di situ hadis dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiallahu anha ya, lama di situ kemudian ba dal dan non Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thaqula uh, thaqula kana aktsaru salatihi jalisa dan Nabi badannya telah Eh, berat maka mayoritas sholat Nabi itu sambil duduk. Maka tentang ba, dal, dal dan nun di sini ada dua cara baca. <clears throat> ada yang membacanya dengan baddana dalnya ditasdid baddana yubatinu dan ada yang membacanya dengan baduna Saya akan bacakan sarahnya untuk sarah untuk hadis ini. Qadiyat Al-Maliki rahimahullah taala mengutip perkataan Abu Ubaid ketika menjelaskan hadis Baddana. Baddana kata beliau dalnya di fathah dan bertasdid. Tabdinan. Kalau dibaca Baddana yubaddinu artinya idza asanna. Menua tua. Dan beliau tidak sepakat dengan yang membaca Baduna. Abu Ubaid mengatakan dan yang meriatkan dengan redaksi Baduna falaisa nahuna. Maka itu satu hal yang tidak pas. Kenapa? Karena kalau baduna berarti artinya kathura lahmuhu banyak dagingnya alias gemuk dan gemuk itu bukanlah sifat badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga intinya Abu Ubaid mengingkari dan tidak sepakat, tidak setuju kalau bacanya adalah baduna. Yang artinya berarti gemuk. Karena hadis-hadis yang tentang Syama'il Nabi yang menceritakan fisik Nabi menunjukkan tidak ada di sana kalau Nabi itu seorang yang badannya gemuk. Itu alasannya. Alasan yang tidak setuju dibaca baduna. Yang artinya gemuk karena ini tidak sesuai dengan hadis-hadis sama il Nabi yang mengatakan kalau yang tidak ada di sana disebutkan kalau Nabi itu adalah seorang yang postur tubuhnya gemuk. Qadiyat mengatakan riwayatun nafi muslim an jumhurihim baduna. Namun mayoritas yang meriwayatkan sahih muslim bacanya itu baduna. Dan beliau mengatakan dan tidaklah dua cara baca ini tidaklah diingkari untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Ibunda Aisyah sendiri nyata-nyata dalam Sahih Muslim mengatakan falamma asanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'akhodal lahmu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah tua wa akhadhal lahmu dan daging itu banyak di badan Nabi. Autara bisaba'in maka Nabi berwitir dengan tujuh rakaat. Sini ditegaskan wa akhadallahmu di lafat yang lain wa Ya, demikian yang dikatakan oleh Al-Qadiyat. Qadiyat mengatakan bahasanya ya, mayoritas yang meriatkan kitab saya Muslim itu bacanya Baduna. Namun kata Imam Nawawi Walladhi dobatnahu dan harokat dan cara baca yang kami ketahui wa waqa'a fi aksari usuli baladina dan itulah yang dijumpai di mayoritas naskah Sahih Muslim di negeri kami bitasdidi cara bacanya pakai tasdid baddana yubaddinu Kemudian Al-Qurtubi penulis kitab Al-Mufhim Sarah Sahih Muslim mengatakan lama aksar ruwat mayoritas para perawi Sahih Muslim qayyadu baduna mayoritasnya membacanya baduna dan ada salah satu riwayat yang meriatkan uh, jalur uh, yang meriatkan Sahih Muslim bacanya baddana. dan yang diridai oleh Abu Ubaid yang tadi telah kita baca cara bacanya pakai fathah dan ditasdid badana yubaddinu dan beliau tidak ada tidak sepakat dengan cara baca baduna namun Al-Qurtubi <coughs> mengatakan wala makna li ingkari baduna enggak pas mengingkari cara baca baduna. Kenapa? Karena riwayat dengan cara baduna, baduna itu sah. Ya. Dan ini telah dijelaskan dalam perkataan Aisyah yang lain. Falam maka bira wa akhodahul lahmu. Ya. Maka dijelaskan di riwayat yang lain wa akhodahul lahmu itu sama dan banyak dagingnya. Ini sama dengan gemuk. Dirat yang lain asana wa kathura lahmuhu. Sedangkan tidak sepakatnya Abu Ubaid dengan cara baca baduna yang artinya gemuk dengan alasan menyelisihi hadis-hadis sama'il Nabi yang menunjukkan kalau fisik Nabi, postur Nabi itu tidak gemuk. Maka ya, maka di sini dikomentar oleh Al-Qurtubi Betul, kalau Nabi itu pastinya tidak gemuk itu sidqun satu hal yang benar. Di annahu lam yakun fi aslil khilqatihi badinan kathirul lahmi. Karena Nabi itu postur asli badannya bukanlah gemuk. Walakin ingda ma'asanna akan tapi Nabi ketika sudah menua wa an kathir mimma kana yatahammaluhu fi halin nasyati minal a'mali syaqah ketika sudah menua kemudian sudah lemah sehingga tidak bisa melakukan berbagai macam aktivitas berat yang dulu Nabi kerjakan ketika usianya masih tergolong muda. Istarkhallah muhu maka uh, kemudian banyaklah dagingnya di badannya sehingga wazada ala makan alaihi fi aslil khilqatihi ziyadatan yasiratan. Sehinggalah bertambahlah eh, daging di badan Nabi dari postur aslinya. Kan gemuk itu kan ada gemuk bawaan. Ya. Ada gemuk itu gemuk bawaan. Dia memang aslinya ya, aslinya memang gawaannya bawaannya itu gemuk. Dan ada orang yang asli bawaannya itu langsing, tidak ya, gemuk. Cuma kemudian setelah makmur, akhirnya kemudian tambah gemuk, ya, kemudian tambah dagingnya. Atau setelah uh, tidak tidak banyak beraktivitas karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan, ah itu kemudian uh, kemudian ada pertambahan daging di badannya. Nah itu yang terjadi pada Nabi. Dan pertambahannya kata Qurtubi ziyadatan yasirotan. Pertambahan yang sedikit saja. Dari asli eh, asli posturnya. Posturnya langsing kemudian tambah sedikit. Nah itu yang gemuk yang dimaksudkan. Bukan yang dimaksudkan Nabi gemuk itu kemudian obesitas atau semacam itu. Namun cuma tambah sedikit dari aslinya. Ini. Ya, karena e, cuma tambah sedikit maka bisa kita katakan ya, Nabi itu tetap seperti badannya adalah badan yang langsing. Ya, maka ini pembelaan Qurtubi untuk cara baca baduna. Ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya ya, berdasarkan penjelasan dari Qurtubi tentang apa yang dimaksud dengan Nabi itu gemuk itu cuma tambah sedikit dari postur tubuh uh, tubuhnya yang asli maka bisa kita simpulkan ya juzu al wajahan boleh ada dua cara baca ini ya, boleh hadis ini boleh dibaca badana yang artinya tua dan boleh dibaca baduna yang artinya gemuk dengan pengertian namun gemuknya harus dimaknai dengan pengertian yang disampaikan oleh Al-Qurtubi penulis kitab Al-Mufhim Sarah Sahih Muslim yaitu ya, ada pertambahan daging yang tidak begitu banyak ya, ya tidak kemudian ekstra banyak namun cuma sedikit saja dari asal postur tubuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang eh, kata yang kemudian artinya sholat sunnah yang pas cara bacanya adalah subhah. di sinnya di domah. Nah, kemudian selanjutnya adalah pertanyaan 254 eh, eh, sudah ya sekarang 255 <clears throat> ya tentang orang yang uh, orang yang sholat ketika tasawuf awal apakah yang dibaca itu sampai tasawuf tanpa solawat ataukah plus solawat jawabannya tasawuf awal di sholat tiga rakaat atau empat rakaat maka adalah mencukupkan diri sampai selesai bacaan tasawuf. berarti Ya, sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bacaan tasahud itu artinya bacaan yang mengandung kalimat syahadat. Bacaan yang mengandung kalimat syahadat itu namanya tasyahud. Ini pengertian tasyahud itu bacaan yang mengandung syahadah. Hada wal afdal inilah yang lebih baik dan jika ditambahkan dengan solawat Allahumma sholli ala Muhammadin dan seterusnya Kata beliau, kata saya Ibn Fala baksa tidak mengapa Waminal ulama dan diantara ulama Ada yang menganjurkan untuk ditambah dengan solawat Dan diantara ulama tersebut adalah guru beliau Syekh Abdul Aziz Ibn Bas rahimallahu ta'ala akan tapi al-akrab yang lebih dekat menurutku adalah mencukupkan diri dengan batas yang pertama. Yaitu sampai selesai bacaan tasyahud. Dan jika e, ditambahi maka tidak mengapa. Lasiyama lebih-lebih lagi jika statusnya makmum, kemudian imam melamakan tasyahudnya. Maka pada kondisi ini hendaknya si makmum tadi tambah bacaan salawat yang telah kami sebutkan. Yeah. Maka tadi telah kita singgung kalau pendapat Ibnu Bas dalam masalah ini di tasawuf awal telah dianjurkan ya, untuk seandainya cuma bacaan tasawuf itu boleh, non dianjurkan untuk plus solawat. Namun itu, itu tidak wajib. ini. Kalau saya min sebaliknya dianjurkan cukup sampai bacaan tasawuf, seandainya plus solawat tidak mengapa. Kemudian hukum tawaruk dalam sholat dan apakah itu berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan ataukah khusus laki-laki? duduk tawaruk dalam sholat sunnatun hukumnya sunnah dalam tasawuf akhir di semua sholat yang sholat tersebut mengandung dua tasyahud semacam sholat maghrib dan isya, duhur dan asar. Adapun sholat yang tidak ada di dalamnya kecuali satu tasahud saja, baik dia satu rakaat, witir satu rakaat, atau sholat dua rakaat, atau tiga rakaat, namun tasahudnya cuma satu seperti witir tiga rakaat. falai safiha tawarukun, maka menurut beliau tidak ada padanya tawaruk, namun yang ada adalah iftiras. Ini kaidah yang kaidah yang membedakan e, tawar dan iftiras dalam masalah ini tadi as-salatu allati laysa fiha ila tasyahudun wahidun Salat yang tidak mengandung kecuali satu tasyahud saja. Boleh jadi satu rokaat, boleh jadi dua rokaat, boleh jadi tiga rokaat. Atau boleh jadi empat rokaat. Yang ya, sekaligus cuma satu tasyahud saja. Ini. Semacam Eh, qabliyah dhuhr qabliyah dhuhr 4 rakaat ya, yang menurut Imam Abu Hanifah caranya adalah empat rokaat sekaligus dengan satu tasyahud ya, maka ya, maka berarti ya duduknya adalah duduk iftiras ya, demikian ini uh, mengacu pada madhab Hanabilah yang membedakan antara solat yang punya satu tasyahud ataukah solat yang punya dua tasyahud. Lain hanya dengan kaidah Syafi'iyah yang mengatakan bahasanya setiap tasyahud yang setelah itu adalah salam, maka duduknya adalah tawaruk. Adapun tentang untuk laki-laki dan perempuan, fana'am maka iya. Duduk tawaruk itu juga berlaku untuk perempuan dan laki-laki. Karena hukum asalnya sama antara laki-laki dan perempuan dalam hukum-hukum syariat kecuali ada dalil syar'i yang menunjukkan tidak sama. Jadi sana tidak ada dalil syar'i yang sahih yang menunjukkan bahasanya perempuan berbeda dengan laki-laki dalam tata cara salat. Balhia wa rajulu ala hadin sawain. Namun laki-laki namun hiya perempuan dan laki-laki dalam hayat dalam tata cara salat itu sama menurut pendapat yang beliau pilih. Kemudian tentang bacaan salam. Imam mengucapkan salam satu kali ke arah kanan fakot saja. Fahal yujzi apakah sah mencukupkan diri dengan satu ucapan salam saja. Maka sebagian ulama berpandangan diperbolehkan mencukupkan diri dengan e, satu ucapan salam. Dan ini madhab syafi'i yang mengatakan bahasa salam kedua itu hukumnya sunnah. Wa ya dan sebagainya berpendapat harus dua salam dan ini madhab hambali yang mengatakan bahasanya rukun solat itu adalah dua kali salam. Wayara dan pendapat ketiga mengatakan bahasanya satu kali salam itu cukup untuk finnafli untuk solat sunnah namun tidak bisa untuk solat fardu. Dan antara apakah harus dua salam ataukah cukup satu salam ini derivat dari status hadis Nabi sholat kemudian salamnya cuma sekali. Hadisnya itu sahih ataukah tidak? nanti yang mengatakan hadisnya sahih maka mengatakan bahasanya salam sekali sudah cukup. Karena hadisnya sahih. Karena yang menilai hadis tentang Nabi sholat kemudian salamnya cuma sekali itu da'if. Ya, maka kembali pada oh, berarti salamnya Nabi itu dua kali. Maka harus dua. Dan Al-Albani di sifat salatin Nabi mensahihkan hadis salam hanya sekali. Wal ihtiyat maka yang lebih hati-hati bagi seorang adalah mengucapkan salam di akhir salat sebanyak dua kali. Kan inilah mayoritas riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama alasan murajih. Ya, alasan untuk mentarjih yang pertama karena inilah yang lebih banyak riwayatnya. Kemudian ahwat itulah yang lebih hati-hati Kemudian yang ketiga aksar dzikran karena ucapan salam adalah zikir maka berarti kalau salam dua kali zikirnya lebih banyak daripada yang salam sekali. Sehingga gimana kalau terjadi perbedaan pendapat antara imam dengan makmum dalam masalah salam? Idza salam al imam jika imam itu mengucapkan salam cuma sekali saja, Sedangkan makmum itu pendapat pribadinya tidak sepakat kalau hanya mencukupkan diri dengan satu kali, maka hendaknya makmum itu tetap bermakmum pada imam tersebut ya, dan faliusalim namun eh, namun dia bisa mengucapkan salam sebanyak dua kali wala haroja alifihada dan tidak mengapa seperti ini baginya Adapun seandainya imam itu mengucapkan salam dua kali dan makmum itu berpandangan satu kali salam sudah cukup, maka makmum tetap salam bersama imam. Min ajlil mutaba'atihi dengan alasan mutaba'atul imam mengikuti imam. Ya, jadi kalau imamnya itu ya, ya, meng, eh, ya, berpandangan Salam sekali, madhabnya syafi'i. Makmumnya madhabnya hambali, salam harus dua kali. Ya sudah, maka makmum tinggal tambah saja. Namun, jika uh, imamnya madhabnya hambali dalam masalah ini. Salamnya dua kali. Makmum madhabnya syafi'i. Salam sekali sudah cukup. Salam kedua tidak wajib. Maka Nah, si makmum ini diwajibkan untuk salam dua kali. Salam yang kedua adalah karena mengikuti imam. Kemudian apakah yang lebih baik bagi imam adalah meninggalkan tempat sholat setelah selesai sholat secara langsung atau menunggu sebentar. Maka jawabannya al-aula yang lebih baik bagi imam adalah bertahan menghadap kiblat seukur istighfar tiga kali dan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tayyadal jalal wal ikram. Setelah itu dia balik kanan menghadap ke arah makmum. Amma baqa'u fi makanihi Adapun ya, tentang dia bertahan di tempatnya ataukah tidak Fa'inkana yalzamu min qiyamihi. Maka jika berdampak, berkonsekuensi kalau dia berdiri, meninggalkan tempat tersebut, dia harus melangkai pundak-pundak makmum, maka yang terbaik dia adalah bertahan, duduk di tempatnya imam, hatta yajida mutasi'a sehingga dia jumpai tempat yang longgar. Wa jika tidak, maka boleh saja dia insirab meninggalkan tempat imam. Sedangkan makmum fal aula yang lebih baik dia tidak meninggalkan tempat sholat kebelah imamihi sebelum imamnya. dasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la bil insirafi. Ya. Janganlah kalian mendahului, mendahului aku bil insiraf dalam masalah insiraf meninggalkan. Yeah. Namun kalau kita lihat kalimat ini yang dimaksud dengan insiraf di sini adalah de, eh, kondisi imam menghadap makmum. Maka al-aula, maka yang terbaik makmum itu tidak meninggalkan tempat sholat kecuali setelah imam eh, itu menghadap ke arah makmum. Jadi ketika imam itu masih menghadap ke di posisi kiblat, ya, maka hendaknya makmum bersabar. Lakin ida atala al imamul baqa'a akan tetapi jika imam itu melamakan al baqa' al kiblat. Ya, bertahan dalam posisi menghadap kiblat aksar minas sunnah terlalu lebih lama daripada yang dituntunkan. Yang dituntunkan cuma Allahumma istighfar sama Allah Mantas salam kemudian balik kanan atau balik kiri juga boleh. Nah, imamnya itu ya, sampai selesai sampai sholat sunnah yang ngadap ya, ngadap terus ke, eh, ke arah mim, eh, ke arah kiblat. Nah, kalau imamnya emak eh, makmum harus nunggu sampai dia selesai. Nah, ini tentu satu hal yang memberatkan. Maka kata beliau, kalau imam itu posisi menghadap kiblatnya itu terlalu lama, lebih lama daripada yang dituntunkan, falil makmumi ayan sarifa, maka boleh bagi makmum untuk meninggalkan ya, ya, meninggalkan tempat sholat. Ya, maka beliau sampaikan di sini ya, adab untuk imam dan adab untuk makmum. Adab untuk imam setelah selesai salam masih menghadap kiblat seukur membaca istighfar tiga kali dan Allah mantas salam kemudian balik kanan atau balik kiri. Nah setelah itu apakah kemudian meninggalkan tempat imam ataukah tidak? Tadi beliau katakan ya, lihat-lihat. Ya, kalau kemudian merepotkan banyak orang karena harus melangkah ngelangkai ya nanti saja. Namun kalau dia punya pintu khusus, ya, tidak harus melangkahi orang, ya, maka berarti boleh-boleh saja dia langsung ya, meninggalkan tempat sholat. Sedangkan untuk makmum, maka makmum adabnya adalah tidak meninggalkan tempat sholat kecuali setelah imam menghadap ke arah makmum. Kecuali jika jadi imamnya terlalu lama duduk menghadap kiblat lebih dari hal yang, yang dituntunkan. Maka dalam kondisi ini uh, maka makmum boleh meninggalkan tempat sholat meskipun imam itu masih menghadap ke arah kiblat. Nah, kemudian ada hal yang ditanyakan pada beliau tentang al-musafahah tentang uh, jabat tangan sambil mengucapkan takabbalallahu ba'dal farahi setelah selesai dari salat mubasarotan langsung. Yeah. Begitu salam langsung kemudian jabat tangan sambil uh, berdoa takabbalallahu minna wa minkum semoga Allah terima salat kita. Maka beliau mengatakan la lil musafaha ya, tidak ada dasar untuk melakukan jabat tangan semacam ini. Tidak pula ucapan taqabbalallahu ba'dal farahi minas salati setelah selesai salat. Alam yari tidaklah berasal dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula dari para sahabatnya radallahu anhum. Ya, namun dalam uh, tentang masalah jabat tangan, maka e, detailnya itu perlu rincian yaitu jika seorang itu belum e, seorang itu sebelum sholat telah berjumpa dengan orang tersebut ya, telah kemudian saling mengucapkan salam atau telah mengucapkan salam bahkan telah jabat tangan maka setelah selesai sholat ya, tidak perlu dan tidak ada alasan untuk jabat tangan Yang kedua, kalau sebelum sholat ya, belum ketemu, belum ketemuan, belum saling menyapa. Ya, kemudian setelah selesai sholat, baru kemudian tahu ternyata di sampingnya adalah temannya itu. Apalagi ternyata teman lama lagi, lama tidak berjumpa. Ya, maka eh, jabat tangan dalam kondisi ini karena alasan bertemu karena alasan bertemu satu hal yang diperbolehkan namun disarankan agar jabat tangan karena sebab bertemu itu dilakukan setelah selesai wiridnya setelah selesai ya, dikirnya Karena jabat tangan itu dituntunkan dan disyariatkan ya, manakala berjumpa dan bertemu. Nah, kemudian tentang hukum menggunakan musabihah, biji tasbih untuk menghitung tasbih. Maka jawaban saya Ibn thaimin sama dengan saya Ibn Baz yaitu menggunakan subhah biji tasbih itu hukumnya boleh meski yang afdal adalah menghitung tasbih pakai anamil, pakai ruas-ruas jari, bil asabi dan menggunakan jari. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hitunglah dengan jari, karena jari itu akan diminta dan disuruh untuk berbicara nanti pada hari kiamat. Diat kelimam Ahmad. Eh, kemudian Kenapa tidak disarankan pakai biji tasbih? Karena hamla subahah karena membawa biji tasbih kemana-mana qad yakunu fihi syai'un minariya. Boleh jadi ada padanya satu unsur ya. Kemudian yang kedua, karena orang yang menghitung tasbihnya dengan biji tasbih seringkali anda jumpai dia tidaklah hadirnya hatinya tidak hadir Buktinya dia menghitung biji tasbih dengan menggunakan musabiha dengan biji tasbih sambil lihat ke kanan dan ke kiri. Ini, sebagainya lagi sambil ngobrol, namun kemudian biji tasbihnya tetap muter. Ini. Ya, fal asabi'u maka jari itu yang lah al afdal, itulah yang lebih afdal. Wahiyal aula dan itu yang lebih utama. Maka ringkasnya pendapat yang paling kuat menghitung zikir dengan biji tasbih hukumnya boleh. Kecuali jika ada diiring dengan iktikad-iktikad yang tidak benar tentang menghitung biji tentang biji tasbih. Jadi jika ada iktikad-iktikad yang tidak benar tentang biji tasbih sebagaimana diajarkan di sebagian ya, mbak uh, acara televisi biasanya biji tasbih itu ampuh ya, bisa untuk ngusir setan nah, nanti kemudian ada setan kemudian melakukan penampakan dan ganggu lempar saja pakai biji tasbih wah nanti akan hilang dan ngacir setannya ya, maka keyakinan semacam ini untuk biji tasbih menyebabkan penggunaan biji tasbih satu hal yang terlarang. Namun jika tidak ada keyakinan semacam ini, maka yang benar menghitung dengan menggunakan biji tasbih hukumnya boleh. Ini sebagaimana uh, ini, ini fatwa Syekh Ibnu demikian juga Syekh Ibnu dan sebelumnya adalah Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Meskipun kita tidak tutup mata ada perselisihan dalam masalah ini, ada sebagian ulama yang mengharamkannya secara mutlak Semacam Syekh Al-Albani, demikian juga diikuti oleh Sebakar Abu Zaid, bahkan beliau Sebakar Abu Zaid punya buku khusus tentang masalah biji tasbih asubaha ya, sejarah dan hukumnya. Biji tasbih sejarah dan hukumnya. Namun yang lebih pas ya, adalah apa yang menjadi pendapat Abu Labas Ibn Taimiyah kemudian diikuti oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Bas dan Ibn Taimin. Kemudian zikir yang disyariatkan setelah salam setelah, eh, uh, dari salat. Maka mengingat Allah setelah selesai salat satu hal yang Allah perintahkan di surat An-Nisa ayat yang ke-103, fa idza qadaitumus salata jika kalian telah menyelesaikan salat fadhkurullaha maka berzikirlah kalian mengingat Allah dan zikir setelah selesai sholat tidak harus sambil duduk namun Allah katakan kiaman boleh sambil berdiri, duduk ataupun berbaring. Maka zikir yang Allah perintahkan secara global ini telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah anda katakan ketika setelah selesai salam dari salat, astaghfirullah sebanyak tiga kali astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah Dan Allah mantas salam, meminta salam, tabarak tayadal jalali wal ikram. Kemudian bacaan tahlil, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani ya lima ataita wa la mu'ti ya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wa la nah na'budu illa iyyahu lahu ni'matu wa lahu fatu wa lahu tsana'ul hasan. La haula wa la quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Kemudian bertasbih Eh, bima warata dengan yang ber, eh, dengan yang berdalil dengan riwayat yang berdalil dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan tasbih yang berdalil ada beberapa opsi pilihan. Yang pertama tasbih, tahmid dan takbir 33 kali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar salasan wa salasina. Dan untuk tasbih 33 kali itu ada dua pilihan. Boleh pilihannya adalah borongan seperti di sini. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. sudah dibaca 33 kali otomatis sudah 99. Kemudian kemudian setelah itu ditutup dengan tahlil. Wa taqulu tamamal mi'ah ya, dan Anda ucapkan untuk genap seratusnya la ilaha illallah wa la syarikala lahul mulku walal hamdu wa wa ala kulli syai'in qadir. Dan beliau tegaskan sama saja apakah Anda ucapkan tiga kalimat tersebut dengan model majmu'atan borongan subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 33 kali atau dipecah-pecah ya, tasbih 33 alhamdulillah tahmid 33 dan takbir 33 kemudian ditutup dengan tahlil maka beliau di sini kata Syekh Ibnu hukumnya sama saja hukumnya sama saja ya, mau model borongan, mau model pecah-pecah itu sama saja. Namun kalau, namun kalau dari sisi teks riwayat, teks riwayat yang ada, model borongan itu yang lebih afdal. Model borongan itu yang lebih afdal. Dan itu yang dipilih di buku Hisnul Muslim. Ya, modelnya model borongan. Kemudian yang kedua, e, model yang kedua, boleh juga tasbih, tahmid, takbir 10-10. Sebagai ganti 33. Maka 33 diganti dengan 10-10. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allah Akbar 10 kali. Sehingga totalnya adalah 30 kali. Ini satu hal yang terdapat dalam hadis. Diatkan oleh Abu Dawud dan yang lain. Kemudian opsi yang ketiga Wami maja'a bihi sunnah di antara yang berdalil dalam hadis tentang masalah ini adalah ucapan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Hadi ar, uh, arbaun empat kalimat ini diucapkan sebanyak 25 kali sehingga total 100. Sehingga totalnya 100. Ini ada tiga pilihan. Maka model manapun dari tiga model ini sabah tak anda bertasbih itu satu hal yang diperbolehkan. Karena kaidah syariat mengatakan ibadah yang waridah berdalil ala wujuhin dalam berbagai macam bentuk yang variatif yusannu fi'luha maka dianjurkan dikerjakan dengan semua model-model tersebut hadhihi marotan sekali begini dan sekali begitu. Tujuannya agar seorang itu mengamalkan sunnah Nabi, ajaran Nabi dalam semua bentuknya. Wahadil azkar ala kulta dan zikir yang anda ucapkan tadi ini bersifat umum berlaku untuk semua sholat. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Namun ketika maghrib dan ketika subuh maka disarankan agar tahlilnya 10 kali. Demikian juga dianjurkan menurut beliau saya Utsaimin untuk mengucapkan Rabbi ajirni minan nar sebanyak tujuh kali ba'dal maghrib wal fajri setelah maghrib dan e, setelah subuh wallahul muwafiq namun berkenaan dengan bacaan Rabbi ajirni minan nar tujuh kali ini satu hal yang berdalil ada riwayatnya namun riwayatnya itu menurut Al-Albani Kemudian hukum angkat tangan dan berdoa setelah selesai sholat. Laisa minal masuk bukalah satu hal yang dituntunkan jika seorang itu telah selesai sholat mengangkat dua tangannya dan berdoa. Karena jika dia ingin berdoa maka doa dalam sholat lebih afdol. Lebih afdol daripada berdoa setelah bubar meninggalkan sholat. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan untuk berdoa sebelum salam. Dia di hadis Ibnu Mas'ud ketika menyebutkan tasahud Nabi katakan khayr min minal mas'alati masya'a. Kemudian adalah dia memilih permohonan apapun yang dia inginkan. Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian orang awam yaitu setiap kali salu tatawu'an, setiap kali sholat sunnah, langsung angkat tangan, sampai-sampai sebagiannya itu cuma angkat tangan tanpa berdoa. Sebagiannya cuma begitu sholat langsung angkat tangan, padahal enggak doa apa-apa. Takadu takulu innahu la Hampir-hampir Anda mengatakan orang itu tidak berdoa. Kenapa kok hampir-hampir Anda katakan dia tidak berdoa cuma angkat tangan saja karena Anda Anda lihat dia tukam musolatu e, wa wa fi tasyahudi min tatawu'ihi e, karena ikomah berkumandang dan dia sedang e, posisi tasahud akhir salat sunnahnya. Fa'idha salam ketika dia salam dari salat sunnahnya langsung dia angkat dua tangannya rof'an dia angkat Ka'annahu seakan-akan wallahu a'lam itu semata-mata angkat tangan. Setelah itu mengusapkan wajah. Langsung kemudian berdiri eh, bergabung dalam soft untuk sholat jamaah. Kuluhada ini semua dilakukan dalam rangka melestarikan doa yang disangka kalau itu satu hal yang dituntunkan. Padahal itu satu hal yang tidak dituntunkan. Maka melestarikan hal ini sampai batas demikian sampai angkat tangannya itu sekedar angkat tangan tanpa berdoa. Nah ini yang yuktabar minal bid'ai yang beliau nilai tergolong bid'ah. Melestarikan dan merutinkan angkat tangan doa dan angkat tangan setelah selesai sholat sampai derajat. Nah, kalau waktunya mepet, angkat tangan saja nah, tanpa berdoa. Itu yang ya, beliau nilai bid'ah. Adapun kalau doa saja, ataupun e, jika tidak sampai derajat demikian, tadi beliau katakan di kalimat sebelumnya, laisa bimasru'. <coughs> Dan masalah ini telah pernah kita bahas panjang lebar, kita pernah baca buku Inasul Bahathah ya, tentang masalah berdoa ya, setelah selesai uh, salat fardu yang kesimpulannya berdoa setelah selesai salat fardu yang benar adalah masru'un. Yang benar adalah masru'un. Disyariatkan. Dan jika itu satu hal yang disyariatkan, dan bisa lebih eh, detail bisa dibaca buku itu dan ada rekamannya, maka bisa disimak rekamannya. Maka Kesimpulannya yang benar berdoa setelah selesai sholat fardu itu masru'un disyariatkan. Dan jika dia satu hal yang disyariatkan, maka pada dasarnya angkat tangan dalam doa adalah satu hal yang eh, satu hal yang baik, dan satu hal yang bukan mungkar. Dan yang mengatakan eh, bahasanya berdoa setelah selesai sholat fardu itu tidak mesroh ya, sebagaimana yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini sebelumnya adalah karena mengikuti uh, Abu Abbas bin Taimiyah rahimallahu taala. Di sebagian negeri setelah selesai sholat fardu maka ada kegiatan dikirnya salah satu bacaan dikirnya adalah baca Al-Fatihah kedal dikir ayat kursi dengan suara bareng-bareng. Apa hukum fi hadal amal perbuatan semacam ini? Maka jawabannya membaca Al-Fatihah ayat eh, ayat kursi kemudian zikir setelah sholat dengan suara yang keras jama'i barang-barang minal bid'ai termasuk bid'ah. Fa'inal ma'ruf karena yang dikenal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya setelah mereka selesai sholat mereka berzikir mengingat Allah dengan suara yang keras akan tapi tidak barang-barang. Walakin kulu wahidin akan tapi masing-masing ya, berzikir menyebut nama Allah ala infiradihi sendirian tanpa bareng dengan yang lain. Oleh karena itu maka bersuara keras, dikir dengan suara keras setelah selesai sholat fardu itu sunnah. Yang beliau katakan bid'ah adalah ditambah jema'i, Manakala itu dikurkan. Tapi kalau semata-mata keras, suaranya keras, namun sendiri-sendiri, Eh, pendapat saya Ibnu Taimiyah demikian juga saya Ibnu Bas demikian juga sebelumnya adalah Abu Abbas Ibnu Taimiyah ya, hukumnya dianjurkan dan perlu diketahui pendapat yang dipilih oleh Alimah Musyafi'i di Al-Um dikir setelah selesai sholat fardu itu sir ya, dikir setelah selesai sholat fardu itu lirik boleh keras mimba bitaklim dalam rangka ngajari. Dalam rangka ngajari bacaan yang perlu dibaca. Dan jika sudah pengajar sudah dirasa cukup, maka kembali kepada hukum asalnya yaitu lirik. Maka dalam hal ini tentang apakah zikir setelah selesai sholat fardu ataukah sir ataukah eh, lirih ataukah keras ulama berselisih pendapat pendapat Alimah Musyafi'i sendiri ya adalah zikir itu dengan suara yang lirik. Ya, dengan suara yang pelan kecuali ya, jika ada tujuan mengajari makmum dengan perbuatan. Ya, ada pendapat yang lain yang tadi kita baca, zikir setelah selesai salat fardu itu dengan suara yang keras namun sendiri-sendiri. Nah alasan yang menganjurkan untuk zikir itu dengan suara keras namun sendiri-sendiri hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma Ibnu Abbas mengatakan adalah suara yang keras berupa zikir ketika orang itu selesai dari sholat fardu ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun baca Al-Fatihah setelah selesai sholat, baik itu dibaca dengan pelan atau keras, saya tidak mengetahui hadis tentang hal ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna waradal hadis, namun yang ada hadisnya adalah membaca ayat al, ayat kursi, kemudian al ikhlas serta Muawiyatain, falak dan anas fakot saja. Catatan kaki ya dulu lidalika hal yang menunjukkan mendukung hal ini hadis yang diatkan oleh Abu Umamah Al-Khazraji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang baca ayat kursi di dubur salat fardu tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali karena dia belum mati. Aku jauh Nasai diatkan oleh Nasai bukan di sunannya namun di kitabnya Amalul Yomi Walailah yang hadis ini dinilai kuat oleh Al-Albani namun dinilai dhaif oleh Ibnu Taimiyah. Perlu diketahui bahasanya ya, bacaan ayat kursi setelah selesai salat fardu itu hadis yang dhaif menurut Ibnu Taimiyah. Sedangkan hadis e, Nabi membaca Muawidat Al-Ikhlas, Falak dan Anas di dubur setiap salat itu diriatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian jika seorang itu takut e, khawatir jika dia buang hajat terlebih dahulu maka tertinggal sholat jamaah. Maka apakah dia sholat dalam keadaan menahan buang air supaya mendapatkan jamaah ataukah dia buang hajat meskipun ketinggalan sholat jamaah. Maka jawaban beliau, tidaklah dia buang hajat setelah itu berwudu meskipun tertinggal sholat jamaah. Karena adalah udur untuk tidak sholat berjamaah. Berdasarkan sabda Nabi eh, Sallallahu Alaihi Wasallam, La sholat tabihat roti to'amin Tidak ada sholat Ketika makanan sudah tersedia Walahuwa yudafiu al akbasan, Tidak pula dalam keadaan menahan dua yang jelek Oleh karena itu maka Menahan dua jelek itu mau buang air Ya, mau kencing atau mau berak. Kemudian semisal dengan itu mau kentut. Maka buang air itu jadi udur untuk telat, untuk jadi masbuk dalam sholat jamaah atau bahkan tertinggal atau sama sekali tidak mendapatkan sholat jamaah. Ya, sedangkan makan itu menjadi udur untuk telat, untuk masbuk dalam sholat jamaah atau bahkan tidak mendapatkan sholat berjamaah dengan syarat. Yang pertama tidak jadikan kebiasaan. Yang kedua makanannya sudah ada, sudah siap, bukan masih dalam proses dimasak. Kemudian e, makanannya itu eh, sudah kemudian siap untuk disantap, bukan masih dalam keadaan panas yang juga masih ditunggu. ini. Nah, dan dalam kemudian syarat yang lain orang yang sangat menginginkan untuk makan karena seharian tidak makan. Ya, maka jika terpenuhi sejumlah syarat-syarat ini, maka makan itu jadi udur untuk jadi masbuk atau bahkan tidak mendapatkan sholat jamaah sama sekali. Yang pertama jadikan kebiasaan, yang kedua makanannya sudah siap, kemudian eh, yang ketiga itu bisa langsung dikonsumsi. Kemudian yang keempat, e, syarat yang keempat dia sangat menginginkan untuk makan. Kemudian hukum memejamkan mata ketika sholat. Memejamkan dua mata ketika sholat hukumnya makroh karena dia adalah menyelisihi ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali jika karena sebab. Semisal di depannya ada zuhrufah e, lukisan yang indah di tembok au fil firas atau di hamparan tempat sholat atau di depannya ada cahaya yang kuat artinya silau yu'di ainaihi yang mengganggu matanya al-muhim ringkasnya jika memejamkan mata dalam sholat itu karena satu sebab tidak mengapa jika tidak maka makruh Siapa yang ingin keterangan lebih lanjut silakan merujuk buku Zadul Ma'ad karya Ibnul Qayyim. Kemudian tentang masalah farqaah. Farqaah itu membunyikan ruas. Nah, begini. Membunyikan ruas-ruas jari ketika di tengah-tengah sholat karena lupa apakah itu membatalkan sholat. Membunyikan ruas-ruas jari tidak membatalkan sholat. Namun membunyikan ruas-ruas jari itu bagian dari main-main ketika sholat. Ya. Wa idza kana kadzalika fi salatil jamaah dan jika itu sholat berjamaah maka membunyikan ras-ras jari ini menyebabkan gangguan pada orang yang mendengar suaranya sehingga lebih jelek bahayanya mimma lau lam yakun dibandingkan kalau seandainya tidak ada siapapun di sekelilingnya maka kesimpulannya hukumnya makro hukumnya makro namun tidak sing itu tidak membatalkan sholat. Wabihadil munasabah dan dalam kesempatan ini aku ingin sampaikan bahasanya gerakan dalam sholat terbagi menjadi lima macam. Gerakan yang gerakan di dalam sholat yang itu bukan gerakan sholat. Itu ada lima macam. Ada yang hukumnya wajib, hukumnya sunnah, makro, haram, dan ada yang jaizah, boleh dalam artian mubah. <coughs> gerakan yang hukumnya wajib adalah gerakan yang yatakaf alaiha tergantung badannya bisa melakukan hal yang wajib dalam sholat. Semisal ada seorang yang sholat, kemudian diingatkan bahasanya di gutrah, di gutrahnya itu ada najis. Gutrah itu e, kain yang dipakai oleh orang Saudi untuk nutupi kepalanya laki-laki yang biasanya warnanya merah, ya, warna kotak-kotak dengan putih. Ya, atau ghutah itu yang putih semua. Ya, kalau merah kotak-kotak itu simak. Maka pada saat itu ya ta'ayan fardu ain atas dia untuk mencopot gutrohnya. Dan gerakan mencopot gutroh dalam hal ini hukumnya wajib. Dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril ketika Nabi sedang sholat. Jibril mengkabarkan kalau di dua sandal Nabi ada najis. Maka Nabi mencopot e, dua sandalnya di tengah-tengah sholat dan mada melanjutkan sholatnya. Maka ini adalah gerakan yang wajib. Dobit tolak ukur gerakan yang wajib adalah ya tarotabu alaiha dampak dari e, darinya adalah melakukan kewajiban dalam sholat atau untuk meninggalkan yang haram dalam sholat. Kemudian gerakan yang kumnya dianjurkan adalah gerakan yang ya, kesempurnaan sholat tergantung padanya. Semacam mendekat uh, fisab dalam sholat jika terbuka celah dalam sholat. Fadhan al-insan ila jarihi maka seorang kemudian mendekat ke ke tetangganya, ke sebelahnya untuk menutup celah ini. Maka gerakan untuk menutup celah dikarenakan ada yang batal kemudian keluar maka gerakan untuk menutup celah ini hukumnya dianjurkan. Maka menutup celah itu dianjurkan, maka gerakan untuk menutup celah itu dianjurkan. Kemudian yang ketiga, gerakan yang hukumnya makro itulah gerakan yang tidak dibutuhkan dan penyempurnaan sholat tidaklah berkaitan dengannya. Kemudian gerakan yang haram adalah gerakan yang banyak dan berturut-turut. Gerakan banyak berturut-turut dan tidak dibutuhkan. Misalnya ayakuna al-insanu wa waqa'imun ya, ketika seorang itu dalam posisi berdiri dia main-main. Kemudian sambil rukuk dia main-main, sambil sujud dia main-main. Ya, nyenggol-nyenggol sampingnya misalnya. Atau dia sambil duduk main-main sehingga keluarlah salat yang dia kerjakan dari bentuk salat. Ya, maka ini bentuk gerakannya bukan gerakan orang sholat, namun gerakan orang yang main-main sambil sholat. Iya. Bukan orang yang sholat sambil main-main, namun main-main sambil sholat. Maka ini gerakan ini hukumnya haram, karena ini adalah gerakan yang membatalkan sholat, yaitu banyak berturut-turut tidak ada kebutuhan. Kalau ada gerakan yang mubah, ada gerakan yang mubah, Fahiyah ma'adadalika adalah selain itu. Contohnya ketika orang itu disibukkan oleh gatal. Gatal di kepalanya atau kemudian di bagian badannya. Lantas dia menggaruknya. Atau kemudian gutrohnya itu turun sehingga menutupi matanya. Kemudian dia angkat. Maka ini gerakan yang mubah. Atau ada seorang yang minta izin. Kemudian dia respon dengan mengangkat tangan dan mengizinkannya. Fahadihi maka ini adalah gerakan yang mubah. Kemudian selanjutnya adalah hukum sutroh dalam sholat dan ukuran sutroh. Sutroh dalam sholat hukumnya sunnah mu'akadah. Ya, dan ini, ini pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama semacam syaukani dan yang lain mewajibkannya karena makmum kecuali untuk makmum karena makmum tidak dianjurkan memiliki sutroh karena sudah cukup dengan sutrohnya imam. Adapun kadarnya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang kadarnya dan Nabi katakan semisal bagian akhir pelana unta. Akan tapi ini maksimal dari ukuran sutra. Yujizi sah maduna dalika ukuran kurang dari itu. Sebagaimana dalam hadis, jika salah satu kalian sholat, maka adalah dia e, bersutra, walau min meskipun dengan anak panah. Kemudian wajah afil hadisil akhar terdapat dalam hadis yang lain yang diatkan oleh Abu Dawud dan menurut Syekh Ibnu Thaimin sanatnya Hasan. Siapa yang tidak menjumpai sesuatu untuk sutra, maka adalah dia menggariskan satu garis. Artinya bersutra pakai garis dan hadis tentang sutrah dengan garis ini diperselisihkan ulama statusnya Al-Hafidh Ibn Hajar di bulan Maram mengatakan Lam Yusuf tidak benar orang yang beranggapan hadisnya ini mutarib yang benar hadis ini tidak memiliki cacat yang menyebabkan menjadi alasan untuk menolaknya ya, maka derajatnya Hasan maka hadis tentang sutra dengan garis itu dinilai hasan oleh Ibnu Hajar di Buluhul Maram. Ya, demikian juga sebelumnya dinilai hasan oleh Imam Ahmad. Maka dia dinilai hasan oleh Imam Ahmad, kemudian Ibnu Hajar di Buluhul Maram, ya, kemudian Abdullah Al-Basam di sarah beliau untuk Umdatul uh, untuk Bulul Maram yaitu Taudih Al-Ahkam itu beliau juga menilainya derajatnya Hasan, demikian juga dipilih oleh Syekh Ibnu Thaimin. Fanakulu maka kami katakan minimal sutra adalah garis, maksimal sutra semisal bagian akhir pelana unta. Ya, kemudian hukum melewati uh, lewat di depan orang yang sholat di Masjidil Haram Baik orang yang sholat itu sholat fardu ataukah sholat sunnah, baik statusnya makmum ataukah orang yang sholat sendirian. Lewat di depan orang makmum, hukumnya tidak mengapa, baik itu masjidil haram atau bukan masjidil haram. Alasannya karena Ibnu Abbas radhiallahu datang menemui Nabi ketika itu Nabi di Mina sedang sholat memimpin banyak orang. Dan Nabi sholat tidak menghadap tembok. Maka ibnu Abbas lewat di depan saf dalam keadaan naik ala himar E, keledai dan keledainya adalah atanin keledai betina dan tidak ada satupun sahabat yang menyalahkan perbuatan Ibnu Abbas. Adapun jika orang yang sholat itu adalah imam atau orang yang sholat sendirian, maka tidak boleh e, lewat di depannya, baik Masjidil Haram ataupun yang lain, karena dalilnya bersifat umum. Tidak ada dalil yang mengkhususkan Mekah atau Masjidil Haram ya, yang menunjukkan bahasanya lewat di depan orang yang sholat di Masjidil Haram ataukah Mekah tidak mengapa dan tidak berdosa. Maka beliau katakan aturan tidak boleh lewat ini berlaku untuk Masjidil Haram atau yang lain. Ya, tentu ya, berarti ini tidak boleh lewat, haram untuk lewat. Namun tentu adratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu menyebabkan ya, bolehnya sesuatu hal yang pada dasarnya terlarang. Maka Masjidil Haram di waktu-waktu tertentu pas bulan Ramadan atau pas musim haji ya, manusia demikian banyak sedangkan toilet itu di luar masjid ya, dan sebagian orang punya kebutuhan mau keluar dari masjid untuk ke toilet ya, dan tidak ada jalan kecuali harus lewat depan orang maka dalam kondisi ini ya ad-daruratu tubihul mahdurat. Maka darurat membolehkan sesuatu yang terlarang wa daruratu tuqaddaru bi qadariha. Namun kondisi darurat itu bolehnya cuma secukupnya. Dan hukum meletakkan pemanas ruangan pakai eh, yang menggunakan listrik di depan orang yang sholat di tengah-tengah pelaksanaan sholat. Apakah terdapat dalam masalah ini si hal yang terlarang menurut syariat? Maka ada sebagian yang melarang ya, ada sebagian yang melarang dengan alasan listrik itu api. Dan terdapat larangan sholat di depan api ya, karena dinilai tasabuh dengan majusi. Ya, namun pendapat saya menurut Thaimin tidak mengapa meletakkan divayat pemanas ruangan di sisi kiblat masjid di depan orang yang sholat. Saya tidak mengetahui Eh, hal yang terlarang menurut syar'i di dalamnya. Berarti memang tidak sepakat kalau dikatakan oh, karena pakai listrik itu berarti api. Karena itu yang jadi itu yang jadi titik ya, titik perselisihannya. Kalau ini pemanas ruangan ini kemudian pakai listrik, ah, itu di situ ada apinya ataukah tidak? Di pemanas ruangan itu ada apinya ataukah tidak? dan bisa tidak dikatakan ini sholat menghadap api. Karena jika itu termasuk sholat menghadap api maka ada nas dari para fukoha ya, yang memakruhkan atau melarang sholat menghadap api dengan alasan tersapu dengan majusi. Ya, maka yang jadi titik uh, titik permasalahan adalah ada api ataukah tidak di situ, kemudian sholat di situ, sholat menghadap api ataukah bukan. Kalau saya menurut Taimin menilai bukan, maka belum mengatakan tidak mengapa. Kemudian apakah diperbolehkan orang yang sholat ketika lewat dalam bacaannya lewat melewati pembahasan tentang surga dan neraka kemudian lantas dia berhenti baca ayat kemudian berdoa minta surga pada Allah dan berlindung dari neraka dan apakah dalamnya terdapat perbedaan antara makmum ataukah orang yang sholat sendirian Naam ya juzu dalika. Jawabannya boleh. Baca Al-Quran, ketemu ayat tentang surga, berhenti, kemudian doa. Dan tidak ada beda antara imam, orang yang sholat sendirian dan makmum. Namun dengan namun makmum disyaratkan tidak yusriluhu dalika sibuk dengan hal tersebut sehingga dia tidak mendengarkan. Yang mendengarkan bacaan ini satu hal yang diperintahkan bagi si makmum. Dan nah, ini boleh ya, dan boleh tidak berarti dianjurkan. Ini boleh dan dianjurkan untuk qiyamul lail atau salat uh, salat sunnah. Dan kalau untuk salat fardu sekedar boleh dan tidak dianjurkan. Ya demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini beberapa permasalahan seputar fikih. Eh, salat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Doa setelah tasawuf akhir bolehkah dilafalkan atau cukup di dalam hati dilafalkan tapi tidak bersuara. Iya, uh, maka doanya tersebut dilafalkan. Seorang itu yang membedakan antara lintasan pikiran dengan dengan doa adalah manakala dilafalkan. Maka eh, untuk disebut berdoa, ya, maka kalimat-kalimat kalimat-kalimatnya dilafalkan. Bolehkah beli buku kuliah fotokopian karena yang asli sangat mahal, harganya lebih dari satu juta? Sedangkan untuk menabung membeli kebutuhan kuliah uh, untuk karena uh, keburu kuliahnya selesai karena kuliahnya cuma satu tahun. Yeah. Maka jika terlalu kemudian terlalu mahal di luar kemampuan kita dan itu untuk kebutuhan pribadi dan tidak diperjualbelikan, hukumnya boleh. Apakah segera dibatalkan jika menjelang takbiratul ihram melihat ada isolasi yang menutupi anggota wudhu? Ya, tidak perlu dibatalkan, sudah batal sholatnya. Ya, tidak perlu dibatalkan, sholatnya sudah batal karena wudhunya batal. Ada anggota wudhu yang belum terkena air, terkena tohara. Apa hukum menonton dan membaca anime kartun Jepang bergambar makhluk hidup iya, iya. maka bisa dipastikan isinya adalah ada cerita-cerita sihir memberikan kemudian rububiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala iya. maka isinya adalah kemusyrikan sihir eh, kemampuan sihir Uh, itu kemusyrikan, kemudian penisbatan rububiyah bisa ini dan itu ya, kepada selain Allah itu juga syirkun dalam rububiyah ya, dan membaca semacam ini menyebabkan kita tidak rasa benci dengan kemusyrikan itu berkurang menganggap itu biasa-biasa saja dan satu dianggap satu hal yang wajar dan yang ya, maka bacaan-bacaan semacam ini sangat membahayakan hati. Kalau muncul rasa ingin buang angin di tengah sholat, bolehkah kita tahan lalu melanjutkan sholat sampai selesai? Boleh jika tidak mengganggu kenyamanan dan konsentrasi. Namun jika e, kepingin buang anginnya itu sangat dalam, ya, sehingga mengganggu kenyamanan, tidak bisa menikmati sholat yang dikerjakan, maka sebaiknya Salat dibatalkan. Manakah yang lebih utama berdoa sebelum salam atau setelah zikir jika doanya tidak dengan bahasa Arab? Maka jika doanya dengan bahasa Indonesia atau yang lain, maka yang lebih afdal adalah setelah berzikir, setelah salam. Apakah ada doa minta ketenangan hati dengan redaksi Allahumma ini as'aluka nafsan mutmainatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna' bi ata'ika Kalau eh, yang ditanyakan bacaan yang berdalil wallahu a'lam dan apakah boleh membaca kalimat-kalimat ini jawabannya insyaallah tidak mengapa ya, tidak ada yang bermasalah dari redaksi tersebut dan doa permohonan itu longgar. Ya, boleh ngarang sendiri asalkan tidak tidak ada unsur-unsur yang terlarang. Bagaimanakah jika kita diajak salaman oleh teman kantor setiap selesai sholat Apakah cukup menyambut tangannya dengan pengingkar di dalam hati karena khawatir mereka akan membenci syariat jika diberi tahu? Uh, maka terdapat fatwa Syekh Ibnu yang mungkin insya Allah akan kita bacakan di pertemuan yang lewat. Ya, bahasanya beliau uh, menyikapi kondisi semacam ini maka beliau sarankan untuk menerima tangan orang tersebut. Nah, karena menimbang memang uh, sebagian uh, ulama atau fukuha yang berpendapat bolehnya hal semacam ini. Maka sebagai bentuk uh, menimbang perselisihan ulama dalam hal ini, maka beliau katakan disambut saja, diterima saja. Jika imam selesai baca Al-Fatihah, maka makmum kemudian baca Al-Fatihah meskipun imam sedang baca surat yang lain. Iya, demikian yang pas sebagaimana penjelasan saya Ibnu Thaimin rahimallahu taala yang telah pernah kita baca di sini di fatwa Arkanil Islam. Ya, ketika imam membaca Al-Fatihah maka dengarkan. Ya, kemudian eh, ketika imam baca surat silahkan membaca Al-Fatihah. Ya, karena karena mendengarkan surat hukumnya dianjurkan. Bukan satu kewajiban, maka kondisi yang uh, mustahab untuk mendengarkan tadi bisa dimanfaatkan untuk membaca Al-Fatihah. Apa yang sebaiknya saya sarankan agar saudara-saudara saya bisa istiqomah menuntut ilmu? Apakah dibutuhkan untuk memilih kajian yang sesuai dengan kadar pemahaman atau semua kajian sebaiknya diikuti. Maka yang terbaik adalah dipilihkan. Tentu materi kajian itu ada yang ringan, ada yang kemudian berat. Ya. Maka ketika ada kawan yang baru saja dalam eh, proses eh, semangat belajar, semangat ngaji, maka pilihkan terlebih dahulu kajian-kajian yang ya, lebih ringan. Ya, ajak untuk menghadirinya dan ajak untuk setelah selesai mendiskusikan apa yang dibahas. Bagaimanakah menentukan kajian yang sesuai dengan kadar orang yang baru mulai belajar tadi? Ya, pada dasarnya biasanya yang lebih ringan itu kajian tematik. Ya. Nanti kalau dan kajian yang sudah mengacu ke kitab, ya, eh, maka nanti dilihat mana yang ya, enak untuk kemudian pemula dan mana yang cukup dirasa berat. Ya. Maka sarankan dan ajak untuk yang ringan-ringan. Ya, dan jika dimintai saran, oh, kalau sana sebaiknya saya ikut, ikut atau tidak, ya. Jika dirasa itu berat, ya maka sarankan untuk tidak ikut. Namun kalau mau coba tidak apa-apalah. Ya. Ya, kalau nanti terasa kemudian berat ya nanti bisa dipertimbangkan. Apabila sedang sholat jamaah, tiba-tiba anak menggelar makanan di depan, menghalangi sujud, dibatalkan ataukah lanjut sholat. Maka jika sholat itu sholat fardu, maka hukum asal membatalkan sholat fardu itu haram. Dan haram itu boleh dilakukan kalau ada kondisi darurat. Ini, kalau tidak kondisinya tidak kondisi darurat, maka tidak boleh membatalkan sholat fardu. Eh, yang saya tangkap dari pertanyaan yang ada tadi, kondisinya tidak sampai darurat. Maka wajib untuk tetap